Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din azani wa Sebelum kita lanjutkan bacaan kita lanjutan daripada syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala min kulli su'in wa makruh sebagaimana seperti biasanya kami tunjuk satu setorkan hadisnya yang lancar jelas gamblang. Nah, barakallahu fikum. Kemudian mutskin barakallahu fikum. Naam. Antum eh, Baca antum. Yang keras ya. Naam ahsanta barakallahu fikum. Antum sudah selesai? Sudah selesai? Persiapkan besok setorkan. Hari Sabtu, eh, hari nanti, hari yang akan datang. Setorkan barakallahu fikum, diulang-ulang, begitu setoran lancar, jelas gamblang. Insyaallah ya. siapkan ya antum. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala kita masih berada pada pembahasan awal-awal daripada hadis Jibril yang panjang. Kata beliau di sini perhatikan baik-baik yang punya kitabnya, yang tidak punya kitab perhatikan juga. Qauluhu fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian Jibril alaihissalam ketika datang dalam bentuk manusia berpakaian yang sangat putih sekali, rambutnya hitam pekat, kemudian tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan. Kita lihat fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian dia menyandarkan kedua lututnya nan kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar-benar dekat jaraknya itu. Perhatikan baik-baik ya. Ai asnada Jibril rukbatayhi ila rukbatayyin Nabi sallallahu alaihi wasallam muqabilan lahu wa qariban minhu. Maksudnya adalah Jibril alaihissalam menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menghadap kepadanya. Jadi benar-benar berhadapan. Nam wa minhu dalam keadaan dekat. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Pendalilan bahwasannya seorang santri atau seorang pelajar itu semakin dekat dengan gurunya, jarak Nah, barakallahu fikum dia duduknya itu semakin mendapat faedah lebih banyak daripada yang jauh misalkan di pojokan misalkan. Paham ya? Karena apa? Karena mungkin kemungkinan besar ya, kalau misalkan di belakang kadang terdengar ya enggak? Kadang samar-samar, kadang perhatiannya pun kurang, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, kita lihat apa yang beliau sarankan Syekh Shalal Al-Fauzan habibullah taala, "Wa fi hadha anna talibal ilmi yaqrubu minal muallim litakunal al-fa'idatu muttasilatan." Oleh karena ini penjelasan ini atau di dalam hadis ini dalam ucapan fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi bahwasanya penutup ilmu, perhatikan baik-baik, penuntut ilmu itu hendaknya mendekat dengan gurunya. Eh, mendekat dengan gurunya agar faedah itu bisa bersambung. Nah, dan perhatian penuh bukan apa? Bukan wujuduhu ka'adamihi. Bukan wujudnya bagi enggak adanya. Paham ya? Paling dekat kelihatannya perhatikan tapi ternyata kosong jangan. Paham ya? Fokus. Fokus ya. Nah, barakallahu fiikum. Jangan seperti yang ana sebutkan tadi, jangan seperti apa? Naam huruf zaidah. Huruf zaidah itu huruf tambahan. Jadi dia keberadaan di majelis kayak seakan-akan teman tambahan saja. Jangan. Fokus, dengarkan. Dimanapun majelis yang antum hadiri, terutama majelis ahlus sunnah wal jamaah. Agar apa? Agar faedahnya itu bersambung. Coba kalau antum perhatikan ya, biasanya kalau di sebuah tempat misalkan ribuan orang. Kalau di Yaman sana, terutama di Damat waktu itu, ribuan barakallahu fikum, bukan ratusan ribuan. Itu kalau semakin dekat dengan syekhnya, di depan itu semakin pendengarannya pun juga tajam dan juga faedah yang masuk itu banyak. Tapi yang di belakang-belakang ada yang santai-santai, ada yang terkadang nah barakallahu fikum, syekhnya ngajarnya sahih Bukhari, dia megangnya kitab lain. Seperti itu. Paham ya? Ini kita saksikan di sana ya oleh karena itu nasihat Syekh Saleh Fauzan bagus sekali ini. Eh, bahwasannya seorang pelajar, seorang penuntut ilmu hendaknya mendekat dengan gurunya. Naam. Eh, maksudnya mendekatnya dalam keadaan posisi dia bisa dengar faedahnya tersebut. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Tujuannya agar faedah itu bersambung. Tapi kalau di belakang-belakang terkadang misalkan syekhnya mengucapkan naam barakallahu fikum hukumnya bagaimana? Haram. Ternyata di belakang dengarnya halal lain kan berarti kan? Seperti itu. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, mendekat eh, posisi duduk ketika di majelis ta'lim dengan gurunya, dengan syekhnya atau dengan ustadznya atau dengan pengajarnya itu bagus dan perhatian penuh. Eh, jangan main-main ketika antum belajar eh, dengan pengajarnya, dengarkan. Nah, dengan siapa saja yang ngajari antum ya, terutama yang anak-anak kecil atau yang besar ya keterlaluan oleh yang besar. Paham ya? Anak, -anak kecil upayakan. Paham ya? Dengarkan, fokus, jangan ngobrol sendiri kalau diajari sama gurunya. Paham ya? Dibiasakan seperti itu. Ngobrol itu ada waktunya nanti, tapi ketika belajar fokus, dengarkan. Mahum? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat, amal ba'idu fa innahu qad la yasma'. Adapun kalau jaraknya jauh, terkadang dia tidak dengar. Terkadang dia tidak dengar. Wa idza sami'a qad la yastawdihul saut Kalaulah seandainya dia mendengar, mungkin suaranya enggak jelas. Eh? Mungkin suaranya tidak jelas. Gurunya ngomong hukumnya haram enggak boleh. Dia dengar di belakang, hukumnya enggak masalah, enggak apa-apa. Paham ya? Enggak jelas itu loh. Jadi seperti itu terkadang pengaruh. Kalau di sini masih mending ya antum masih dekat ya, tapi kalau antum nanti suatu ketika punya rezeki, punya istilahnya rezeki tambahan dan bisa berangkat ke Yaman, antum saksikan nanti di sana. Ya, di majelis ilmu, majelis para masyayikh ahli sunnah itu banyak santrinya, bukan bukan puluhan, ratusan, terkadang ribuan. Di Damat terutama itu sampai lebih dari 3000 itu. Waktu itu ya. Nah, itu Syekh di depan, eh, duduk di atas kursi. Kemudian Masya Allah eh, jadi jumlahnya banyak sekali. Yang akan sebutkan nanti yang bagian-bagian paling belakang biasanya santai-santai. Karena kan Syekh enggak terlalu istilahnya nambah kalau fikum meneliti satu persatu ya. Cuman inisiatif intinya. Di suatu ketika antum punya rezeki dan punya kemampuan berangkat ke Yaman inisiatif. Sadar jauh-jauh dari Indonesia itu ke sana mau ngapain gitu loh. Paham ya? Mau belajar ya udah fokus belajar. Dekat. Karena semakin antum sering dekat dengan enam seorang pengajar apalagi antum ingin bisa bahasa Arab. Nah, pengajarnya itu mengucapkan dengan bahasa Arab, semakin dekat semakin cepat antum bisa. Karena dengar terus. Paham ya? Tapi biasanya kalau di bagian paling belakang, apalagi kalau ngumpul Indonesia semua misalkan seperti itu terkadang ya itu terkadang ngobrol sendiri paham ya yang dibuka pun kitab lain syekhnya ngajarkan kitab hadis yang buka kitab nahwu paham ya atau buka kitab yang lainnya gitu setelahnya. jangan itu itu yang seperti itu tidak bagus ya nah fokus nah barakallahu fikum kita lihat sini fa idza kana qariban fa innahu yasma'u wa yastawdihu as-saut tamaman apabila seorang pelajar itu dekat dengan gurunya posisi duduknya itu dia akan mendengar dan akan suara itu jelas dan sempurna. Paham ya? Berbeda kalau antum jauh sana. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, kemudian termasuk tarikah cara untuk mendapatkan ilmu di antaranya yang paling bagus adalah apa? Adalah Naam at-talaqi dan mulaqah, maksudnya bertemu dan juga mengambil langsung. Paham ya? Jadi antum sekarang posisi duduk seperti ini bertemu langsung dan mendengar serta melihat, ini paling bagus. Paham ya? Berbeda dengan rekaman. Rekaman itu hanya membantu saja. Suatu ketika antum di kampung jauh, kemudian antum ingin belajar lagi dengan rekaman, itu membantu saja ya. Karena terkadang orang kalau belajar lewat rekaman, itu nggak sefokus ketika belajar langsung. Karena lewat rekaman itu bisa apa? Buku tulis ada, pena ada, kopi pun nggak lupa. Paham ya? Biasanya gitu. Ini banyak cerita ya, banyak cerita. Memang yang paling bagus at dan mulakoh. Mulai talaki itu langsung mulaqabi bertemu langsung melihat dan mendengar di situ. Na'am barakallahu fikum inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Naam, sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu banyak peringatan, banyak faedah bagi orang-orang yang memiliki mata hati. Paham orangnya. Aw alqas sam'a atau yang mendengarkan langsung, wa huwa syahid atau yang dalam keadaan yang menyaksikan. Paham ya? Jadi antum ketika punya pemahaman yang bagus, mendengar langsung dari burunya, kemudian menyaksikan itu beda ya. Mendengar tok itu lain loh, mendengar dengan menyaksikan langsung. Antum mendengar dari balik tembok sana misalkan. Nah, mendengar suara anak atau mendengar guru antum misalkan dan enggak menyaksikan itu lain reaksinya. Berbeda kalau mendengarkan dan melihat langsung. Paham ya? Karena posisinya fokusnya itu lebih. Paham ya? Kalau NAM punya pemahaman yang baik, yang bagus, kemudian mendengar langsung dan menyaksikan. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum hafizakumullah. Naam. Kita lihat di sini kata beliau, "Waqad kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yuhdikuna an-nabi eh, barakallahu fikum yuhdikuna bin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqrabuna minhu waqta talaqqihimul ilma anhu." Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Dan dahulu para sahabat ridwanullahi anhum ajma'in, nah mereka itu benar-benar dekat. Paham ya? Benar-benar nam dekat Eh, dengan Rasulullah SAW dan mendekat dari Rasulullah SAW. Ketika apa? Ketika mengambil ilmu dari Rasulullah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum perhatikan baik-baik jangan main-main. Nah, ketika mengambil ilmu, mereka dekat. Di antaranya yang paling masyhur ya, yang dikenal dengan hafalannya kuat yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abdurrahman As-Sakhr Ad-Dausi. Ada di kalangan para sahabat yang lainnya yang dia rajin menulis seperti Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma Na'am barakallahu fikum. Na'am hingga suatu ketika Na'am barakallahu fikum hafizakumullah walaupun Abu Hurairah radhiyallahu anhu hafalannya banyak tapi beliau pun sempat nah, menyatakan sebuah ungkapan hanya saja bedanya aku dengan Abdullah bin Amr bin As aku hafalan adapun beliau menulis. Maksudnya itu na'am barakallahu fikum hafizakumullah na'am di samping di dalam mencari ilmu, di samping dia menghafal, terkadang upayakan tulisan faedah itu ada. Na'am barakallahu fikum. Karena apa? Karena menulis sebuah faedah itu sebuah ikatan, terutama faedah yang belum pernah dia dengar atau mungkin pernah dengar tapi susah untuk apa? diingatnya, ditulis. Sebagaimana ungkapan Imam An-Nawawi rahimahullah, "Na barakallahu fikum dengan semakna, nam la yahqiranna ahadun faidatan yaraha aw yasma'uha bal yubadir ila kitabatiha." Atas makna itu ya. Nah, janganlah seseorang itu meremehkan satu faedah yaraha aw yasma'uha yang dia lihat atau dia mendengarnya akan tapi bal yubadir ila kitabatiha bahkan hendaknya segera mencatatnya karena catatan ilmu adalah apa adalah ikatan yang paling kuat di antaranya adalah termasuk sarana na barakallahu fikum untuk menjaga ilmu ini qayyidal ilma bil kitabah qayyidil ilma bil kitabah ikatlah ilmu itu dengan tulisan ma kutiba qarra ma lam yuktab qarra Maksudnya apa saja ilmu yang antum tulis yang ditulis qarra, menetap. Wa man lam yuktab farra. Tapi jika tidak tulis lari faedah tadi. Dicari-cari mana ya namanya Abu Hurairah. Lalu enggak nulis, paham ya? Yang enggak dapat. Yang nulis saja belum tentu dapat istilahnya ya enggak. Nah, oleh karena itu harus kembali kepada inisiatif rajin. Banyak punya buku khusus. Kalau seandainya dia susah hafalannya, eh, buka mungkin lembaran terakhir dikasih catatan nama-nama para sahabat. Nah, Begitu tanya nggak bisa buka langsung ketemu. Paham ya? Contohnya seperti itu. Nah, murajaah pun langsung ketemu nama-nama sahabat. Tapi kalau tulisan campur baur, eh, campur baur jadi satu itu, nah kayak gudangan ya atau makanan-makanan itu, nanti bingung antum. Bener ini ini pengalaman ya barakallahu fikum ketika misalkan antum mau nyari siapa namanya Burairah, sudah nyata dia, coba cari. Wah, bingung dia, mana? Tapi kalau yang anda sebutkan tadi antum khusus dikasih tulisan atas nama-nama sahabat. Begitu sekali buka ketemu. Paham ya itu inisiatif ya barakallahu fikum di dalam apa menjaga ilmu ini jangan sampai na'am barakallahu fikum terlewatkan begitu saja. Jangan sampai ilmu yang antum pelajari hanya seperti debu yang berterbangan. Paham ya? Maksudnya benar-benar meresap dan melekat dan ada yang bekas. Paham ya seperti itu na'am. Jadi mencatat itu termasuk bagian yang penting juga ya. Qayyidil ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Wa ma kutiba qarra wa ma lam yuktab farra. Nah, apa saja yang ditulis sebuah faedah qarra. Qarra itu menetap karena tulisannya ada. Wa ma lam yuktab farra. Tapi kalau enggak ditulis farra, faedah tadi lari. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fitna din azdani wazakumullah. Kita lanjutkan wa qauluhu wa wada'a kemudian ucapannya dan meletakkan kedua telapak tangannya. Jadi Jibril alaihissalam meletakkan kedua telapak tangannya. Na'am barakallahu fikum diletakkan di mana? Di pahanya Rasulullah atau pahanya Jibril sendiri? Hah? Ewa, diletakkan di pahanya Jibril alaihissalam sendiri, bukan di atas pahanya Rasulullah. Paham ya? Karena sebagian dulu mungkin sempat keliru ya. Nah, memahaminya sehingga keliru. Karena kalau misalkan seandainya murid dengan guru kedua telapak tangan diletakkan di pahanya gurunya, kurang sopan. Paham ya? Jadi kalau ngartikannya jangan gitu, ngartikannya meletakkan kedua telapaknya enam di atas kedua pahanya sendiri. Tapi ini enggak harus ya. Ini menunjukkan nan hayah duduknya itu sopan gitu aja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum sopan kemudian beradab dan intinya apa barakallahu fikum hafizakumullah mendekat tadi itu. Naam, seperti itu. Kita lihat ay wada'a Jibril kaffaih ala fakhidai. ay ala fakhidai Jibril. Masya Allah. Maksudnya adalah <coughs> Jibril alaihissalam meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya Jibril sendiri. Paham ya maksudnya ya Nah, barakallahu fikum seperti itu. Bukan di atas pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza fihi annal muta'allima Bedakan muta'alim dengan mu'alim. Karena mu'alim itu pengajarnya, muta'alim itu muridnya. Paham ya? Nah, jadi ada sana namanya adabul na'am muta'alim wal mu'allim. Paham ya? Jadi Alhamdulillah. Ya, jadi barakallahu fikum hafizakumullah, seorang muallim itu pun perlu adab juga. Muallim itu pengajar, bukan berarti kalau sudah jadi pengajar enggak beradab. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum muta'allim yang belajar juga harus beradab. Yang belajar juga harus beradab. Na'am barakallahu fikum adab dalam bertanya, adab di dalam na'am barakallahu fikum menyampaikan sebuah faedah atau yang semisalnya. Muallim, seorang pengajar harus punya adab. Adab yang paling harus dia miliki adalah apa? Menjaga na'am harga diri dan kehormatannya serta ketawaduannya dan mudah menerima kebenaran. Kalau diingatkan keliru, segera rujuk. Bukan malah menolak, membantah mentah-mentah. Padahal dia apa? Benar-benar keliru. Ini jarang sekali seperti ini ya. Terkadang kalau sudah jadi ustaz itu gengsi. Diingatkan muridnya, santrinya itu pengennya mengelak dan bagaimana caranya dia benar. Itu keliru ya. Kalau keliru ya udah. Jazakallah khairan Allah barik fi. Selesai. Ya enggak? Nah, jangan merasa karena sudah jadi pengajar kemudian wah kamu baru santri kemarin sore aja dah nih ingatkan ustadznya. Itu keliru ya, itu keliru. Nah, barakallahu fikum untuk keliru itu namanya kiber. Namanya apa? Kibrun. Kibrun itu kesombongan. Nah, hakikatul kibr yang namanya kesombongan itu hakikatnya dihafalkan baik-baik. Apa itu kesombongan? Kesombongan adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Batarul haqqi wa ghamtun nas, meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Nah, eh, meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Misalkan antum misalkan, eh, nah misalkan antum ah Ibnu Umar misalkan, antum keliru, diingatkan sama Khidir misalkan. Padahal antum benar-benar keliru, ya harus mensyukuri jazakallahu khairan itu. Paham ya? Contoh saja ya, contoh. Paham ya? Nah, bukan wah kamu hidup masih kecil. Nah, contohnya aja ya, bukan seperti itu ya, tapi harus memiliki jiwa besar, siap menerima kebenaran. Siap menerima kebenaran warakallahu fikum karena ini banyak sekali penyakit ini menjalar, menjalar di tubuh enam para talabatul ilm dan juga menjalar di tubuh para asatidah yang mungkin tidak memperhatikan dalam masalah kiber ini. Paham ya? Merasa gengsi, diingatkan enggak mau. Kalau memang benar-benar itu adalah kebenaran ya menerima. Sami'na wa ata'na. Paham ya? Nah, karena al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Yang namanya kebenaran itu diberhak berhak untuk diikuti, bukan untuk ditinggalkan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa ingat-ingatnya al-kibru batalul haqqi wa ghamtun nas. Rawahu Muslimun dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kiber itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi jangan sampai kita na'am barakallahu fikum merendahkan meremehkan na'am kebenaran yang disampaikan oleh saudara kita. Karena yang namanya kebenaran dari manapun datang kebenaran harus kita benarkan. Itu kebenarannya. Cuman di dalam mengambil kebenaran tidak dari sembarang orang. Apa maksudnya? Bedakan baik-baik ya. Pertama, poin pertama ada kebenaran dimanapun kebenaran itu berada harus kita benarkan. Tapi di dalam mengambil kebenaran tidak dari sembarang orang. Timbangan yang pertama mengenai nama kebenaran dari siapapun kita benarkan kisahnya Abu Hurairah dengan apa? setan. Waktu Abu Hurairah waktu itu ditugaskan untuk menjaga apa? Menjaga apa? Naam harta zakat atau menjaga zakat ya. Kemudian setiap harinya setan nyuri. Nyuri. Nah, lebih dari sekali, dua kali, berikutnya lagi sampai apa? Sampai Abu Hurairah itu dikasih tahu sama setan tadi. Kamu mau enggak aku kasih? Nah, barakallahu fikum. Nam sebuah apa? Sebuah bacaan yang kalau seandainya kamu membacanya akan dilindungi dari gangguan setan yang terkutuk. Paham ya? Nah, kemudian setelah itu ditunjukkan yaitu ayat kursi. Nah, kemudian dikisahkan tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Yang disampaikan setan kepadamu itu benar, tapi dia tetap pendusta. Maksudnya apa? Maksudnya yang namanya kebenaran itu dari siapapun datangnya kita katakan itu benar. Kalau kebenaran ya, cuman di dalam mengambil jangan sembarang orang. Karena dalil ini dipakai boleh kita mengambil ilmu dari ahli bidah wa dhalal. Buktinya Abu Hurairah mengambil ilmu dari setan. Abu Hurairah itu aslinya tidak mengambil ilmu dari setan itu. Setan mengkabarkan dengan kebenaran, kebenaran itu dibenarkan oleh Rasulullah. Paham bedanya ya? Adapun dalam mengambil ilmu dari ahli sunnah saja. Nah, hadis yang sahih Eh, barakallahu fikum yang diriwayatkan oleh Muslim dalam mukaddimahnya yaitu asar Muhammad bin Sirin rahmatullah alaih pendek singkat padat dan juga bagus sekali maknanya dan antum sering mendengarnya inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum ini asar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam mukaddimah sahih Muslim dari asarnya siapa Muhammad bin Sirin rahimahullah sesungguhnya ilmu ini adalah agama Lihatlah oleh kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Fayungdur ila ahli sunnah fayuqhat hadithun. Dilihat ternyata dari ahli sunnah, ambil hadisnya, ambil ilmunya. Fayungdur ila ahli bidah falayuqhat hadithun. Dilihat lagi ternyata dari ahli bidah, dari orang-orang ahli bidah wad Tinggalkan, enggak usah diambil hadisnya, enggak usah diambil apa? ilmunya. Seperti itu para fikum. Naam. Jadi ingat baik-baik ya. Naam. Di sini kata beliau Kata beliau, "Hadafihi fihi annal muta'allima yanbaghi an yakuna bi suratin hadiatin mu'addabatin." Perhatikan baik-baik ini. Naam, perhatikan baik-baik. Di sini ada pendalilan bahwasanya muta'allim orang yang belajar itu selayaknya sepantasnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan postur dan bentuk yang tenang dan beradab. Enggak ya, pecicilan. Paham ya? Pecicilan itu banyak tingkah, banyak gerak. Paham ya? Toles sana, toles sini. Jangan. Fokus barakallahu fikum na'am. Ayo kita lihat. Kita lihat ya, perhatikan baik-baik. Na'am barakallahu fikum. Wala yuksira minal harakati aw minal iltifati. Dan upayakan seorang santri, seorang pelajar tidak banyak gerak. Tidak banyak toleh-toleh. Biarkan itu nanti. Paham ya? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat aw minas allati tusghiluhu an talaqqil ilm atau menyibukkan dengan sesuatu yang apa? membikin dia sibuk untuk apa? Di dalam mengambil ilmu. Maksudnya seperti pena termasuk. main-main pena, pensil, diputer-puter, itu menyibukkan. Ketika ditanya nanti nggak tahu jawabannya. Paham ya? Nah, wong ketika dia posisi mendengarkan langsung aja ditanya belum tentu tahu jawabannya. Apalagi disibukkan dengan apa? Pena tadi. Hindari barakallahu fikum. Nah, besar kecil sama saja ya. Jangan mainan pena diputer-puter itu ya. Nah, yang berlalu sudah. Yang berikutnya upayakan lebih maju dan lebih teratur. Paham ya? Pena itu biarkan pena itu. Nah, biarkan di situ aja. Ketika untuk mencatat baru digerakkan. Paham seperti itu. Paham maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Na'am. Ikhwani fi din azdani masakumullah nasihat Syekh Saleh Fauzan Masya Allah sangat bagus sekali ya. Hendaknya seorang pelajar, seorang santri itu datang dalam keadaan bentuk yang tenang dan beradab. Tidak banyak gerak, tidak banyak toleh-toleh, eh, tidak apa? Tidak tersibukkan dengan sesuatu yang menyibukkan di dalam mengambil ilmu. Nah, hanya untuk mencatat. Paham ya? Penghapus yang warna putih apa namanya itu? Tip X-nya. Itu pun juga hanya untuk menghapus saja. jangan dibolak balikan, bolak balikan, Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Kita lihat di sini. Ikhwani fi din azani wasakumullah kata beliau, "Summa sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Kemudian setelah itu bertanya. Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa hadha fihi annahu idza jalasa watma'anna falahu an yas'alahu. Ini menunjukkan bahwasannya apabila seorang pelajar atau seorang santri Nah, ketika dia telah duduk dan sudah tenang, maka boleh dia apa? bertanya. Nah, tentunya sesuai dengan apa? kesepakatan. Kalau pertanyaannya misalkan ditunda nanti setelah pelajaran, setelah pelajaran. Paham ya? Kalau perlu ditanyakan ketika di pertengahan pelajaran dan tidak mengganggu yang lainnya, silahkan. Nah, seperti itu. Naam barakallahu fikum hafizakumullah. Naam. Wala yas'alu awwala ma ya'ti wa inna ma yajlisu awalan muta'addiban thumma yas'al. Dan perhatikan baik-baik ini dan jangan seorang santri atau pelajar itu tanya awal datang belum duduk udah tanya duluan. Paham ya? Nah, dari pintu langsung tanya, "Ustaz," misalkan. Nah, itu kurang tepat. Itu contoh aja ya, ini sebetulnya bagus sekali ini. Wala yas'alu awwala ma ya'ti. Naam wa inna ma yajlisu awalan muta'addiban summa na'am barakallahu fikum yas'al. Akan tetapi na'am pertama kali dia datang itu hendaknya apa? Tidak langsung bertanya tapi duduk dulu, tenang, berada baru bertanya. Paham ya? Seperti itu. Memang bagus sekali ini ya. wahadi sifatu talibil ilmi. Ini adalah kriteria sifat penuntut ilmu. Nah, kita semuanya bisa dikatakan para talabatul ilm. Na'am barakallahu fikum walaupun yang mengajar pun masih talabatul ilm karena masih mencari masih membahas, masih juga belajar walaupun melalui mungkin enam suara-suara para masyayikh dan semisalnya. Jadi bukan berarti karena sudah ngajar kemudian na'am barakallahu fikum tidak belajar lagi tidak. Masih belajar juga dan masih menghafal yang bisa dihafal. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Kita lihat di sini wahabi ada adabut talibil ilmi. Ini adalah apa? Adalah adab-adab dalam Naam barakallahu fikum yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Oleh karena itu Syekh Naam Bakar bin Abu Zaid, ya kan? Nah memiliki kitab yang namanya Hilyah. Naam barakallahu fikum Hilyah apa? Talibul ilmi. Ya, perhiasan atau naam sifat-sifat yang bagus ya, yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, naam dengan cetakan yang berbeda-beda. Ada cetakan Mesir, cetakan Saudi, itu enggak masalah sebutkan ya karena cetakan itu ada yang mu'tamad ada yang tidak. Jadi enggak sembarangan cari kitab ya. Yang paling bagus kalau punya uang ya cetakan Saudi. Nah, kalau misalkan eh, syarahnya Ibnu Saimin mencari yang cetak dari dari PT-nya langsung. Muassasah Ibnu Saimin itu. Bagus sekali mau tamat terpercaya gitu. Tapi kalau yang belum punya rezekinya seadanya, enggak masalah. Yang penting isinya sama. Paham ya? Seperti itu. Yang jelas, na barakallahu fikum untuk masalah kitab saja ketika antum mendapatkan kitab yang cetakan bagus, jilitannya pun kuat itu senang melihatnya. Eh, begitu dibuka itu masih kuat itu loh. Tapi kalau cetakan Mesir yang mungkin terkadang apa baru dibuka sekali langsung sobek itu rasanya pun nggak tenang. Paham ya? Nah, itu contohnya saja. Dan itu sering ditanbih waktu di Damaskus waktu itu Syekh sering menambil. Nah, barakallahu fikum dan juga para mustafidun juga mentanbih bahwasanya kitab-kitab yang cetakan Mesir itu kebanyakannya itu na'am barakallahu fikum tidak apa tidak bermutu, malah tidak bermutu kualitasnya. Nah, yang, yang penting apa bisnis, bisnis, bisnis. Karena kan posisi cetak jual cetak jual Enggak melihat apakah kitabnya itu kuat atau tidak itu loh seringnya gitu. Dan terkadang memang harganya juga pengaruh, harganya murah. Paham ya seperti itu. Yang jelas Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Di dalam memilih sebuah kitab itu yang muktamad, yang akurat jadi sandaran itu bagus. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat Berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil haqiqah alimun bil jawab. Perhatikan baik-baik. Di sini malaikat Jibril nah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal aslinya dia tahu enggak jawabannya? Tahu. Cuman kenapa waktu itu malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah untuk mengajari segenap para sahabat yang ada di situ. Paham ya? Tahunya tahu. Paham ya? Bukan berarti malaikat Jibril enggak tahu, tahu. Buktinya apa? Buktinya Umar Khattab dan segenap para sahabat terheran-heran. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa Kami pun heran. Dia bertanya kok benarkan juga dia. Paham ya? Seperti itu. Menunjukkan bahwasannya tahu jawabannya gitu loh. Nah, malaikat Jibril alaihissalam. Kita lihat dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa fil haqiqah alimun bil jawab. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal secara hakikatnya dia itu tahu jawabannya lakinnahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyu'allima ashabah. Allah. Akan tapi Jibril alaihissalam waktu itu bertanya kepada Nabi sallallahu tujuannya apa? Untuk mengajari segenap para sahabat. Jadi terkadang barakallahu fikum seorang santri atau seorang penuntut ilmu bertanya sama gurunya bukan untuk ngetes tapi ya. Untuk memberikan faedah yang lainnya enggak masalah. Misalkan Nah barakallahu fikum ini hukumnya bagaimana Ustaz misalkan Kemudian yang lainnya mungkin belum tahu, dijawab. Akhirnya yang lain jadi tahu. Itu terkadang nggak masalah seperti itu dilontarkan. Tapi kalau tujuannya ngetes, wah ini kira-kira usahanya tahu nggak ya? Nah, ditabrak-tabrakan itu nggak apa? Tidak bagus. Paham ya? Karena disebutkan dalam kitab usul nanti ada ada adabul mufti wal mustafti. Adab-adab yang harus dimiliki oleh mufti, mufti itu yang menyampaikan fatwa, mustafti yang bertanya. Yang minta fatwa. Harus ada adab-adabnya itu. Nah, maksudnya yang bertanya dengan yang ditanya itu dua-duanya punya adab. Paham ya? Nah, maksudnya mustafti itu yang minta fatwa, mufti itu yang berfatwa. Nah, tujuannya apa? Bisa dilihat sendiri sana di dalam apa? Al-usul min al usul yang paling dekat sudah. Nah, ada syarahnya juga bagus sekali mengenai adabnya mufti dan mustafti. Di akhir-akhir kitab itu ya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din azan wa kita lihat perhatikan baik-baik. Wahada fihi at-ta'limu bi tariqatis su'al wal masya Allah. ketemu lagi. Di sini ada apa? Ada pendalilan mengajarkan sebuah ilmu dengan cara pertanyaan dan jawaban. Jadi jangan lari. Mam ya? Wah, anak enggak mau belajar lagi kenapa? Setiap belajar taklim mesti tanya terus. Ya seharusnya senang. Mam ya? Karena dengan pertanyaan itu apa? Akan menggugah. Tahu menggugah non? Tahu menggugah? Akan tergugah, tergerak. Mam ya? Termotivasi. Nah, dorongan untuk menjawab itu ada gitu loh. Kalaupun nggak bisa wallahu alam cukup. Eh? Paling minim dia paham jawab, paham apa pertanyaannya. Eh? Karena fahmus soal nisful jawab. Paham ya? Paham pertanyaan Pak sudah setengah jawaban. Paham maksudnya? Antum ditanya paham pertanyaannya itu sudah setengah jawaban. Nah ya? Bukan berarti antum enggak jawab ya. Maksudnya itu kalau ditanya kau sudah tahu jawabannya, eh, paham pertanyaannya itu sudah setengah jawabannya itu loh. Paham ya? Apalagi ditambah jawabannya berarti utuh. Apa maksudnya ya? Fahmus soal nisful jawab. Paham pertanyaan sudah setengah jawaban. Kalau pertanyaannya aja enggak paham, bagaimana jawabannya? Istilahnya gitu ya. Nah, barakallahu fiikum. Jadi enggak usah takut. Nah, paling minim paham sudah pertanyaannya. Nah, walaupun jawabannya nanti dilontarkan yang lainnya seperti itu. Kata beliau, di dalamnya ada pendalilan bahwasanya mengajari dengan cara as-su'al jawab ini enggak perlu panjang lebar banyak sekali dalilnya di antaranya hadis Jibril ini dan juga yang sudah kami nukilkan nah pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya ya kan ya Mu'ad atadri tadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah seperti itu nah barakallahu fikum kemudian juga segenap para sahabat bertanya kepada Rasulullah Eh, seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, "Fahal 'alal mar'ati min huslin idza ihtalamat?" Idza hiya ihtalamat, "Na'am idza ra'atil ma'." Itu pertanyaan ada jawabannya. Dalam rangka belajar juga di situ. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, "Ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Ummuka, summa man? Ummuka, ummuka sampai tiga kali. Pertanyaan dan jawaban juga. Terkadang Rasulullah yang bertanya, yang ditanyain sahabat, terkadang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Itu juga termasuk cara, cara di dalam apa? Di dalam meraih ilmu. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Sedikit. Ayo na'am. Perhatikan ya. Ikhwani fi din azan wasakumullah. Jadi pertanyaan dan jawaban ini jangan na'am barakallahu fikum kita semuanya tidak senang, harus senang. Karena kalau ditanya kok enggak bisa itu pengalaman. Nanti yang lainnya bisa, dia akan tergerak untuk mencoba itu bisa. Tapi kalau nggak pernah ditanya, nggak pernah ditanyakan itu biasanya tenang, santai-santai dia. Wah, santai aja lah nggak ditanya. Paham ya? Tapi ingat, antum persiapkan ilmu bukan semata-mata untuk ditanya juga jangan. Tapi ilmu yang antum siapkan, yang antum hafal itu sebagai bekal eh, untuk antum dan kebaikan untuk antum sendiri dan juga yang lainnya nanti. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Kita lihat di sini. Jadi jangan sampai wah, harus data siapkan tapi nggak ditanya juga ya. Kadang ada terpetik benar seperti itu ya sudah tak siapkan, sudah tak hafal berkali-kali kaidahnya. Eh? Kullu ismin misalkan seperti itu ya. Tapi ketika disiapkan ditanya-tanya, ya ya biarin. Nanya nanti mendadak. Paham ya? Yang jelas siapkan saja. Siapkan saja ilmu seperti itu, bukan semata-mata dipersiapkan untuk ditanya itu bukan, tapi dimiliki, dicermati, dipahami untuk terapkan nanti. Seperti itu. Naam. Kadang seperti itu ya, grundelan itu ya. Wah, sudah dihafal, disiapkan tapi kok enggak ditanya juga ya. Nah, sabar. Kita lihat sini, li'annahu anbahu lidh ya kan? Dikarenakan belajar dengan cara pertanyaan dan jawaban itu lebih apa? anbah, lebih bisa perhatian di benak manusia. Paham enggak? Talha. Jadi ketika ditanya itu lebih apa? tergerak gitu loh daripada ketika cuma sekedar disampaikan saja. Nah, kata beliau bagus sekali ya, li'annahu anbahu lidh karena apa? Karena belajar dengan cara pertanyaan dan jawaban as-su'al wa jawab itu lebih mengena atau lebih bisa menantap di benak. alut taliba awalan, summa tudzibu min ajli an yan an yatanabbaha. Maka engkau yaitu seorang guru menanyakan kepada santrinya atau pelajarnya yang pertama kali, kemudian engkau menjawab. Eh, engkau menjawab berikan jawaban dalam rangka agar dia perhatian. Terkadang kan ditanya dia nggak tahu. Nah, gurunya ngasih jawaban. Jawabannya ini misalkan. Paham ya? Syarat diterimanya sebuah ibadah atau amalan ada dua. Tahu atau enggak? Enggak tahu, dikasih tahu. Itu pertama kan. Nanti yang berikutnya upayakan dia tahu. Karena sudah pernah dikasih tahu itu ya. Syaratnya ada berapa? Apa itu? Ikhlas dan mutaba'ah. Berarti masih ingat ya. Naam barakallahu fikum. Jangan sampai naam tidak perhatian. Kita lihat amma "Idza alqaita 'alaihi al-'ilma ibtida'an fa innahu qad la yatanabbah." Benar kata beliau. Adapun kalau seandainya engkau menyampaikan ilmu sejak awal menyampaikan ilmu terus gitu, permulaan, terkadang santri itu enggak perhatian. Terkadang seorang santri atau seorang pelajar enggak perhatian karena dia hanya menyampaikan saja. Tapi kalau dengan pertanyaan, siapa yang menghancurkan Ka'bah nanti di akhir zaman? Apa? Duswai Kotain misalkan. Itu kan berarti menggugah untuk berpikir kembali atau untuk bolak-balik tulisan. Paham ya? Seperti itu. Yang jelas apa barakallahu fikum bagus sekali. Beliau pun juga menyarankan ya. Famin turuqi ta'limil ilmi an-nafi'ati as-su'al wal jawab. Maka termasuk tata cara menyampaikan ilmu yang bermanfaat adalah pertanyaan dan jawaban. Paham ya? Nah, seperti itu. Dan banyak sekali ya Rasulullah terkadang juga menasihatkan kepada Anak-anak kecil bukan berarti seorang guru, seorang pengajar kemudian gak mau naam ngobrol dengan anak-anak kecil misalkan. Itu kelirunya, terkadang harus ngobrol, komunikasi, dilihat, dicek. Eh, belajar enggak atau main-main saja. Contohnya seperti itu, terkadang. Karena Rasulullah aja apa? Enggak istilahnya bisa dikatakan enggak lupa dengan anak-anak kecil. Bayangkan ketika Rasulullah mengajari kepada siapa? Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah sahabiyun jalil. Nah, barakallahu fikum Rasulullah, "Ya ghulam, Bismillah, Wahai seorang anak, batalah bismillah. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma makan apa yang ada di hadapanmu. Paham ya? Ini berarti Rasulullah mengajak bicara anak kecil. Paham ya? Dalam rangka untuk memberikan pelajaran. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Jangan main-main. Yang rajin, semangat, itu juga bagus. Paham Harus dikasih seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fillah azbani wasakumullah kita baca dikit lagi. Faqala akhbirni anil Islam. Kemudian Jibril alaihissalam berkata, "Akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam, tentang rukun Islam." Rukun Islam itu ada eh, ada berapa? Ada berapa rukun Islam? Lima. Eh? Ada lima. Paham ya? Ada lima. Bukan enam, ada lima. Rukun iman ada enam. Rukun ihsan satu atau dua? Satu. Enam ya, itu ingat-ingat baik-baik ya. Rukun iman ada enam. Rukun Islam ada lima. Rukun Islam ada satu. Ada pun penyebutannya di waktu yang akan datang. Perhatikan baik-baik. Ay ya. bayin li hakikatal Islam. Jelaskanlah kepadaku hakikat Islam. Li an labudda min ma'rifati hakikatil Islam. Dikarenakan harus kita mengenal apa itu hakikat agama Islam. Kita ini punya agama enggak antum? Agamanya apa? Islam. Islam itu apa? Nah, butuh penjelasan. Islam itu apa? Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Artinya Islam itu adalah apa? Berserah diri kepada Allah taala dengan mentauhidkannya. Kemudian apa tunduk dan patuh dengan mentaatinya. Kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya itu Islam. Agama satu-satunya yang tidak ada duanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Fala yakfi anna al-insana yantasibu ila islam enggak cukup manusia itu sekedar apa? menisbahkan diri kepada Islam. Islam KTP itu enggak cukup. Di dalam KTP identitas agama Islam, tapi enggak pernah sholat, puasa pun malas, eh, uangnya banyak pun enggak mau haji padahal mampu, zakat pun enggak pernah mengeluarkan misalkan, itu Islam KTP namanya. Itu jangan. Ya, jangan ya. Jangan cuma semata-mata nisbah Islam tapi enggak mengamalkan konsekuensi keharusan agama Islam. Jangan. Au yaqul ana muslimun atau cuma sekadar aku muslim. Wa huwa la ya'rifu Islam padahal dia enggak tahu hakikat Islam itu kayak apa. Ana muslimun. Setiap malam Jumat kliwon ke kuburan. Paham ya? Nah, setiap malam Jumat kliwon ke kuburan. Itu istilah orang Jawa ya, ke kuburan nyari pesugihan, nyari kekayaan. Muslim yang mana itu? Kalau secara global seperti itu kan? Na'am barakallahu fikum. Wa huwa la ya'rifu haqiqatul Islam. Dia enggak tahu hakikat Islam. Li'annahu idza lam ya'rif haqiqatul Islam lam ya'mal bih. Karena orang itu kalau enggak mengetahui hakikat agama Islam, dia tidak beramal dengannya. Hah? Dia tidak beramal dengannya. Antum sakit? semangat. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Eh, barakallahu fikum dikarenakan apabila apa? Apabila dia tidak mengetahui hakikat Islam, dia tidak beramal. Karena orang beramal itu karena tahu. Paham ya? Orang beramal itu karena tahu ilmunya. Enggak mungkin kan dia beramal tanpa ilmu? Nah, karena apa? Kalau beramal tanpa ilmu tentunya apa? Tidak diterima. Bagaimana pantunnya? Naam. Ulangi. Nah, setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya tertolak, tidak diterima. Karena ilmu itu adalah inti untuk melahirkan dua perkara yang sangat inti lagi. Ilmu inti, tapi dari ilmu yang inti itu mengeluarkan dua apa? Dua perkara yang inti diterimanya sebuah amalan, ikhlas dan mutabah ilmu. Paham ya? Kalau orang punya ilmu nggak bisa melahirkan dua ini. Paham ya? Melahirkan ikhlas dan mutabah ah, butuh ilmu. Oleh karena itu, semangat dalam mencari ilmu barakallahu fikum, al-ilmu, al-amal, ad-da'wah, as-sabr. Empat apa empat tahapan ini ilmu amalkan dakwahkan sabar paham ya seperti itu kita lihat kita tutup yang terakhir barakallahu fikum qala syekh salih al fauzan hafizahullah taala it kaifa ya'malu bi syai'in yajhalu dikarenakan bagaimana orang beramal dengan sesuatu perkara yang dia tidak mengetahui nah hakikatnya fal islamu la yakfi fil intisab ma'al jahl Islam itu enggak cukup dia menyandarkan apa menyandarkan saja bersamaan dia itu bodoh. Aku muslim kok, tapi nggak tahu, tahu makna Islam itu apa. Jangan upayakan tahu. Paham ya? Makna Islam adalah apa? Berserah diri kepada Allah taala dengan mentauhidkannya. Kemudian na barakallahu fikum tunduk kepada Allah taala dengan mentaatinya. Kemudian apa? Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya itu definisi Islam. Kalau Arabnya bagaimana Arabnya antum wal bara'atu na'am la ba'as khair insyaallah jazakallahu khairan antum bisa enggak Arabnya saya sebutkan Bisa belum? Antum? Belum juga? Antum? Antum? al islamu huwa Nah, mudah sekali. Paham ya? Itu dihafal ya. Yang tidak bisa menghafal bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya. Paham ya? Seperti itu, harus diupayakan. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lihat di sini, fal Islam la yakfi fil intisab ma'al jahl. Islam itu enggak cukup cuma penisbahan saja. Eh, penisbahan saja kemudian dia bodoh karena kebodohan sumber kerusakan. Jadi adanya kerusakan keributan itu karena bodoh. Adanya demonstrasi, keributan, bom bunuh diri, kemudian terkadang bom sana bom sini atau membuat kerusakan kehancuran kebodohan sebabnya diantaranya paham ya sebagaimana yang diungkapkan oleh siapa siapa Al-Qirafi Abdul Abbas Nam Ahmad bin Idris Al-Qirafi dalam kitab Al-Furuq lafadznya bagaimana Ayo aslu Awa Wa aslu wa aslu kulli Awa, sebaliknya kulli Nam ahsan, paham ya? Bisa dilihat dalam kitab Al-Fawaqih Al-Janiyah. Paham ya? Dicek sana kalau mau menghafalnya. Aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah innamahu wal jahl. Sumber kerusakan di dunia dan akhirat itu kebodohan. Fastahid fi izalatihi anka mastata'ta. Fastahid fi izalatihi anka mastata'ta. Bersungguh-sungguhlah engkau di dalam menghilangkan kebodohan dari dirimu semampumu. Kama anna asla kulli khairin fid dunya wal akhirah innamahu wal ilm. Sebagaimana sumber kebaikan dunia dan akhirat adalah apa? Ilmu. Fastahid fi tahsinihi mastata'ta. Wallahu wal mu'in al khairi kullih. Dan Allah Ta'ala yang akan menolong semuanya nanti. Menolong semua kebaikan Allah Taala menolongnya. Jadi jangan sampai kita hanya na'am barakallahu fikum mengandalkan yang ada terus mencari biar semakin bertambah ilmunya. Balabudda min ma'rifati haqiqatihi hatta yu'addiyahu 'alal wajhil matlub. Bahkan seorang itu harus nah mengetahui hakikat agama Islam yang benar hingga dia bisa menunaikan, mengerjakan nah sesuai dengan apa yang diharuskan atau yang diminta di dalam agama Islam ini. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Insyaallah taala yang berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang.